Allah ciptakan manusia. Kullu bani Adam khata. Wa khairul khata'ina tawabun. Allah ciptakan manusia dan manusia ini adalah yang biasa jatuh ke dalam kesalahan dan kekeliruan. Illa man asamahullah. Kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ma'sum seperti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun selain para anbiya, maka kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam memiliki kekeliruan, kesalahan. Maka dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتُوبُوا إِلَى ilallahi jami'an, ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah kalian seluruhnya. Wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan falah. Demikian pula dalam ayat lain Allah katakan wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi Hendaklah kalian meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan bertobatlah. Demikian pula ayat lain Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wa in tabu wa aslahu wa bayyanu barang siapa yang bertaubat kemudian memperbaiki kemudian menjelaskan apa yang telah diperbuatnya ternyata salah. Apa yang telah disampaikannya ternyata salah. Disuruh itu diperbaiki. Allah selalu membuka kesempatan. Di pagi hari. Bagi siapa yang berbuat jelek di malam hari. Dan Allah membuka tangannya untuk menerima taubat di sore hari. Bagi siapa-siapa yang berbuat kesalahan di siang hari. Masya Allah. Allah arhamur rahimin. Allah ghafurur rahim. Maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Hanya saja. Ketika sebagian manusia, kebagian kaum muslimin. Melihat sisi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kasih sayangnya. Memberikan pintu taubat dan terus dibuka selama matahari tidak terbit dari tempat terbenamnya. Ternyata sebagian mereka bukan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tetapi malah kufur. Kufur nikmat. Tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang Arhamur Rahimin, yang Ghafurur Rahim. Malah menjadikan dia semakin berani berbuat dosa gampang. Allah akan ampuni. Tenang saja. Nanti kita minta ampun. Astagfirullah. Ikhwani din, azakumullah. Beda. Antara seorang mukmin yang berbuat dosa dan seorang yang fi qulubihim maradun. Orang mukmin dan orang yang di hatinya ada penyakit. Ada sesuatu. Ada kesalahpahaman dalam agama. Na'udzubillah minad Ada kesesatan dalam hatinya. Orang mukmin ketika berbuat dosa dia ketakutan. Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Gemetar, menyesal, sedih. Ya Allah, aku berbuat dosa. Ya Allah, aku keliru. Ya Allah, aku salah. Astagfiruka ya Rabb wa atubu ilaik. Ya Allah, ampunilah aku. Aku bertaubat ya Allah. Aku gak akan mengulangi, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mukmin. Sedangkan yang tadi, yang kedua adalah orang-orang yang fi qulubihim yang hatinya sudah rusak. Maka mereka berbuat dosa dengan santai, dengan tenang, tidak ada rasa takut. Dan mengatakan nanti juga akan diampuni. Tenang saja, yang penting kita istighfar selesai. Nanti besok kita berbuat dosa lagi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang kedua ini sesungguhnya kalau kita teliti lebih dalam, orang ini berbuat bukan satu dosa. Dia berbuat dua dosa. Dosa pertama, kemaksiatan itu sendiri. Dan dosa kedua, al-amnu min makrillah. Afa aminu makrallah? Kata Allah, apakah mereka merasa aman dari adab Allah? Apakah mereka merasa tenang dari adab Allah? Tidaklah orang yang merasa tenang dari adab Allah kecuali orang-orang yang akan merugi. Akan menyesal yaumul qiyamah. Dosa besar yang paling besar itu tiga. Yang pertama asyirku billah, Kesirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-amnu min makrillah. Merasa aman, tidak takut dari azab Allah. Dan yang ketiga, al-ya'as min rawhillah. Putus asa dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin, din, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Jangan ifrat, jangan tafrit. Jangan ekstrim ke kanan, jangan ekstrim ke kiri ekstrim ke kanan adalah mereka-mereka yang katanya merasa yakin dengan ampunan Allah. Masya Allah. Kemudian merasa tenang dari azab Allah. Tidak punya rasa takut. Yang penting sudah la ilaha illallah. Cukup. Amalan dosa apapun, kekufuran bagaimanapun, kesesatan seperti apapun. Tidak akan berpengaruh pada iman. Iman gak akan berkurang dan kita tetap masuk surga. Ini aliran murjiah. Aliran sesat berpemikiran irja. Yang kedua, yang sebaliknya. Yang katanya takut pada adab Allah. Hati-hati, berbuat dosa, kafir kamu, kekal dalam neraka. Ini khawarij. Setiap berbuat dosa dikatakan kafir keluar dari Islam. Yang ini ekstrim, yang ini ekstrim. Murjiah sesat, khawarij juga sesat. Murjiah yang menggampang-gampangkan amalan dan tidak peduli dengan amalan. Bahkan ketika ditanyakan pada mereka bagaimana kalau ada orang yang berbuat dosa, kemaksiatan, membunuh bapaknya, menzinai ibunya, minum khamr dari batok kepala bapaknya. Bagaimana imannya? Kata mereka, imannya tetap sempurna. Astagfirullah. Iman gak berkurang. Yang penting dia sudah mengucapkan la ilaha illallah selesai. Ikhwani Tidak merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu mengatakan akan diampuni, tidak akan dihitung, tidak akan di, yang penting kita muslim. Rasulullah sallallahu alaihi Dibantah dengan sekian ayat, sekian hadis yang mengancam dengan ancaman-ancaman keras. Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya nara jahannam Diancam dengan neraka jahanam. Kemana ini? Ayat yang seperti ini. Kalian tidak pernah baca? Wahai murjiah. Siapa yang berbuat dosa akan dihitung oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal amalan baik sedikit pun, sebiji darah pun akan dicatat. Demikian pula siapa yang beramal dengan amalan jelek sebiji darah pun akan melihat nanti yang qiyamah, melihat hitungannya, melihat hisabnya, syaa'a azabahu wa syaa'a ghafara lahu akan dihitung oleh Allah kalau Allah kehendaki diazab kalau Allah kehendaki dimaafkan wallahu taala a'lam tahtal masyiah apa yang tidak diketahui yang masih ada dua kemungkinan mungkin diazab mungkin diampuni bukankah ini menjadikan seorang muslim mukmin takut bukankah semestinya kita khawatir jangan-jangan diadab karena dosa yang kecil yang mungkin lebih tepatnya kita anggap kecil. Nabi SAW melewati dua kuburan. Dan beliau menyatakan, Innahuma la yu'adzabani. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya dua orang ini sedang diadab. Dan tidak diadab karena sesuatu yang besar. Dalam riwayat ada tambahan kalimat, Bala innahu kabir. Padahal itu sesungguhnya adalah besar. Artinya perbuatan yang jelek, besar kejelekannya, tapi dianggap remeh. Yang satu, fala yastatiru binal baul. Tidak bersih dalam buang hajat. Tidak bersih dalam beristinja. Jibrat dalam buang air kecil dan seterusnya. Sehingga najisnya jatuh pada dirinya. Sehingga sholat sebagian besarnya rusak dengan najisnya ila akhirnya. Yang kedua, yamshi ya, bin namimah. Orang kedua berjalan ke sana kemari mengadu domba. Ke sana menjelekkan yang ini, ke sini menjelekkan yang sana. Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Dianggap remeh oleh mereka. Juga apa yang keluar dari mulut kita. Jangan dianggap remeh. Semua ada hitungannya. Sampai seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW dengan terkejut, Ya Rasulullah, Anuhasabu liman atakallamu bih? Apakah kita akan dihisap juga? Akan dihitung juga dengan ucapan-ucapan kita yang kita ucapkan? Dijawab oleh Nabi Takilat ke umuk, Sungguh ibumu kehilangan kamu. Ini engkau mengecewakan ibumu. Tidaklah seseorang masuk dalam api neraka, jahanam, kecuali hasaidu alsinatihim, kecuali akibat lidah-lidah mereka. Akinat ka Sungguh, sekian orang masuk dalam neraka jahanam, ternyata hasil dari ucapan dari mulutnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah, tidaklah terucap satu lafad pun, satu ucapan pun dari mulut kecuali ada pencatatnya, kecuali ada malaikat yang mencatat apa yang kamu ucapkan. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, innal 'abda la yatakallam bi kadima. la yaraha laha balan yahwi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Oh, Maka qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat. La yaraha balan, la yara laha balan, tidak menganggap ada apa-apanya. Ini menganggap kalimat biasa. Ternyata yahwi biha, ternyata dia tersungkur karenanya karena kalimat tadi. Finari jahannam, ke neraka jahannam, sabi'ina kharifa, sejauh 70 tahun. 70 musim. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan disebutkan dalam lafaz hadisnya la yatakallam bikalimatin. Yang kalau diterjemahkan mengucapkan satu kalimat. Satu kalimat yang dianggap remeh, nggak ada apa-apanya. Ternyata yahwi biha fi nari jahannam. Maka wahai murji'ah, jangan kalian anggap remeh masalah dosa. Sungguh seorang mukmin memiliki khaufun waraja, memiliki dua sisi. Rasa takut dia punya dan rasa harap juga dia punya. Kamu berharap, berharap, berharap, tapi tidak punya rasa takut. Tidak sempurna imanmu. Wahai murjiah, engkau berharap, berharap, berharap, kita pasti diampuni, kita muslim, kita pasti begini, kita pasti begitu. Dalam keadaan nggak memiliki rasa takut, menggampang-gampangkan dosa. Jawabannya, tapi kan saya masih terus istighfar. Tiap sholat saya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena kan diampuni semua. Taubat lebih dari sekedar ucapan. Taubat lebih dari sekedar kalimat astagfirullah. Taubat itu memiliki sekian sisi. Di lisannya mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Di hatinya juga penuh penyesalan menyesal atas dosa-dosanya, meminta ampun dari hatinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk unsur dari unsur-unsur taubat. Belum lagi yang ketiga azam bertekad untuk tidak mengulangi. Sungguh ya Rabb, Aku tidak akan mengulangi lagi mulai hari ini. Aku berhenti. Aku nggak akan mengulangi, nggak akan mengerjakannya kembali ila akhir. Ini baru taubat. Belum lagi syarat-syarat yang lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Pertama, keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang aku bertaubat. Tulis di atas kertas. Saya, nama Fulan Ibn Fulan saya bertaubat dan mencabut ucapan saya. Ila akhiri. Untuk apa? Ternyata bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperbaiki pamor yang hampir rusak. Untuk memperbaiki posisi dalam politik. Bikin taubat nasional misalnya. Yang namanya taubat itu mukhlusan min qalbih yang namanya taubat itu bukan di lidah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi plus juga apa yang ada dalam hati. Hatinya juga minta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlasan lillah. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung. Bukan hanya memperbaiki pamornya. Bukan hanya sandiwara. Akhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadang mereka membuat berbagai macam sandiwara-sandiwara untuk memberikan situn tayyib. Syait adalah suara. Gambaran dia di mata manusia jadi baik. Hanya itu saja. Ikhwani fiddin, azakumullah. Tidak demikian. Taubat harus dengan keikhlasan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat kedua adalah penyesalan dia dalam keadaan menyesali apa yang dia perbuat dari kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Dia menyesal dari perbuatan yang dia perbuat. Bagaimana orang yang menyesal? Bukan orang yang sebaliknya dengan bangga menceritakan saya pernah begini, saya pernah begitu waktu itu. Wah, nikmatnya bukan main. Wallahi hada bukan taubat. Tapi saya sudah istighfar. Saya sudah minta ampun. Orang yang dalam keadaan menyesal atas perbuatannya, mulutnya nggak akan menceritakan pada orang lain. Malu kalau itu dosa. Malu karena itu kemaksiatan. Walhaya uminal iman dan yang namanya rasa malu adalah iman atau tanda-tanda keimanan. Keimanan itu memiliki sekian puluh cabang. 60 sekian atau 70 sekian cabang. Wal haya'u minal iman. Dan rasa malu termasuk iman. Maka barakallahu fikum. Jangan diceritakan dengan bangga. Enggak perlu pakai menulis kisahku. Enggak perlu pakai menulis inilah aku. Ingin dipuji oleh orang lain taubatnya. Dan ingin diketahui kemaksiatannya. Yang satu mujahir, yang kedua tidak ikhlas dalam bertaubat. Karena ingin menunjukkan saya hebat. Saya dulunya rusak tapi saya begini. Ikhuni fiddina azakullah. Allahumma kecuali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala secara global. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada aku. Selesai. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada aku ke jalan ini. Sehingga aku bertaubat. Dan kembali kepada tauhid wa sunnah. Kembali kepada agama. Kembali kepada Quran. Alhamdulillah. Cukup. Yang ketiga, an yuqli'anid dan huwa fih. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang ketiga hendaklah dia menghentikan perbuatan dosanya. Wahada min ahammi syurutihi. Kata Syekh Utsaimin ini adalah sepenting-penting syarat. Bagaimana mungkin dikatakan taubat kalau dia tidak menghentikan? Astagfirullah, tapi dia ucapkan. Tapi dia perbuat. Perbuatannya terus tidak berhenti. Itu bukan taubat. Taubat berhenti dari dosanya. Kemudian dia perbaiki. Setelah ikhla menghentikan perbuatan dosanya dan tidak israr. Kemudian yang keempat bahwa dia bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Jangan berhenti sekarang. Kemudian dalam hatinya nanti kalau ada kesempatan lagi saya akan lakukan lagi. Berarti dia belum bertobat. Berarti dia belum bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Amma innahu yaqulu innahu taibun ila Allah wa huwa musirrun ala tarkil wajib aw musirrun ala fi'lil muharram fa inna hadha hadhihi taubah ghairu maqbulah." Adapun orang yang katanya bertaubat pada Allah tapi dia terus-menerus dalam perbuatannya, meninggalkan kewajiban terus-menerus, mengerjakan yang haram terus-menerus, maka itu bukan taubat. Itu istihza, mempermainkan agama, memperolok-olok agama. Astagfirullah. Dikira Allah tidak mengetahui hatimu. Dikira Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang ada dalam hatimu ketika engkau berkata astagfirullah. Allah tahu. Ketika kamu berkata dalam hatimu, kalau ada kesempatan yang sama, saya akan ulangi. Nanti saja tapi. Kalau keadaannya begini, kalau keadaannya begitu, saya akan lakukan lagi. Itu bukan penyesalan. Itu bukan taubat. Dan Allah Maha tahu. Kaifatatubu ilallahi wa anta musir. Bagaimana engkau bertobat pada Allah SWT dalam keadaan engkau musirun. Termasuk ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kullu dhanbin mu'afa atau kullu ummati mu'afa Semua umatku akan diampuni dosanya. Illal mujahirin, kecuali para mujahir. Siapa mujahir? Al mujahir adalah orang yang terang-terangan berbuat dosa atau orang yang bangga dengan dosanya. Nggak ada penyesalan. An yaf'ala dan thumma yusbihu yuhaddits bihi nas Berbuat dosa di malam hari tersembunyi waqad satarahu Allah dan Allah sudah sembunyikan dia tiba-tiba di siang hari dia menceritakannya kepada manusia fa'altu kadza wa kadza fa'altu kadza wa kadza tidak ada penyesalan tidak ada rasa malu. Maka orang seperti ini mujahir. Tidak akan diampuni. Ikhwani fiddina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hati-hati. Orang yang berbuat dosa kemudian ditonton orang banyak. Bahkan dengan sengaja mempertontonkannya. Dan membanggakannya. Aku kuat sekian, aku kuat sekian. Dan ikut bertanding. Siapa yang paling banyak bermaksiat? Fahaulai mujahirun. Maka mereka itu para mujahirun. Kalau tidak taubat dari jahernya, maka nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwani fi din, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, Wa in kana biqaulin dikatakan oleh para ulama bahwa seorang yang bertaubat harus berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya di masa mendatang. Dan dia dalam keadaan men meniatkan dalam hatinya untuk tidak mengulangi. Dan ini yang lebih tepat kalimatnya. Ada beberapa orang yang menyebutkan syarat-syarat taubat. Menyebutkan dengan salah bahasa. Saya masih husnubon, niatnya benar, tapi salah bahasa. Dikatakan syarat keempat untuk tidak mengulanginya kembali. Apa bedanya dengan yang tadi? Apakah mengulangi atau tidak mengulangi kita tidak tahu. Mungkin suatu saat bisa mengulanginya kembali. Apakah hilang taubat yang kemarin? Tidak sah. Bukan tidak mengulangi, tapi bertekad untuk tidak mengulangi. Dengan jujur. Walaupun mungkin suatu saat Rasulullah SAW al-afiyah terjerumus lagi dalam dosa yang sejenis. Kemudian dia menyesal kembali dan bertekad untuk tidak mengulangi. Maka syarat keempat. Bukan tidak mengulangi tetapi bertekad. Sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya kembali. Bertekad sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya kembali. Ikhwani fi din, lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hati manusia ada bermacam-macam jenis. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit. Dan ada pula hati yang mati. Maka barakallahu fikum, kalau hati kita sakit, harusnya kita sibuk berobat untuk mengobati hati. Sebagaimana ketika badan kita sakit, kita sibuk untuk mencari obatnya. Kita bersungguh-sungguh mendatangi dokter demi dokter. Kita bertanya apa obatnya. Bagaimana, apa yang harus aku perbuat agar aku sembuh. Kemudian nasihati lo dokternya. Kamu jangan makan ini, jangan makan itu. Dan kurangi ini, kurangi itu. Hendaklah kamu minum obat ini tiga kali sehari. Dan kamu taati dengan baik. Mengapa? Karena ingin sembuh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tetapi sedikit sekali orang yang semangat seperti itu ketika hatinya yang sakit. Jarang ada yang mereka semangat bertanya bagaimana menyembuhkan hati yang sedang sakit. Ke dokter, tanya. Dan dokter hati adalah para ulama, para pembawa ilmu. Ya sadatul ulama, Oh, di dalam kehidupan badan mungkin penyakit yang kanker atau yang sejenisnya. Yang kalau dibiarkan akan mematikan. Karena ketidakikhlasan akan membawa kesyirikan. Kesyirikan akan merusak tauhid. Kalau tauhidnya rusak, maka amalan-amalan akan gugur seluruhnya. Lain asyrakta la amaluk. Kalau engkau syirik, maka akan gugur amalan-amalanmu. Demikian pula penyakit dengki. Hasad kepada manusia. Tidak suka kalau kaum muslimin mendapatkan kebaikan-kebaikan. Itu juga penyakit hati. Atau ada kebencian pada kebenaran. Ada ketidaksukaan kepada al-haq. Gak suka dengan ayat Al-Quran. Gak suka dengan hadis nggak suka dia dinasehati, nggak senang dengan pengajian-pengajian, alergi, panas. Seperti jin yang dirukyah. Eh, kita pulang, eh, kita pulang. Cucu, nggak betah di sini. Kenapa? Anu, kau Allah mendengar pengajian gelisah. Karena memang sakit. Orang yang sakit tidak bisa merasakan lezatnya makanan-makanan yang lezat. Demikian pula hati yang sakit nggak bisa menikmati wejangan hati yang lezat yaitu ayat dan hadis, ilmu. Berarti hatimu sakit ke dokter. Tanya kepada para ulama, harus bagaimana saya? Dan kalau dinasihati oleh mereka, hendaklah engkau baca Quran, pagi dan sore. Hendaklah engkau sholat lima waktu. Hendaklah engkau duduk di majelis ilmu. Hendak turuti. Mudah-mudahan cepat sembuh. Dan termasuk obat hati adalah taubat. Istighfar. Penyakit yang kemarin sudah merusak hati dengan sekian banyaknya. Setiap satu dosa nukitat. Nuktatun sauda. Setiap satu dosa akan tertitik dengan titik hitam. Berbuat dosa lagi tertitik dengan titik hitam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hati ini akan menjadi dua jenis hati. Hati yang pertama, hati yang putih bersih. Yang tidak terkena fitnah dan selamat dari ujian demi ujian. Masya Allah. Hati yang kedua, hati yang hitam. Sauda murbadah hitam pekat. Kalkuzi musakhia. seperti periuk yang terbalik. Yang kata Ibn Qayyim rahimahullah, periuk yang terbaik terbalik, dia hitam. Tetapi kalau saja bentuknya benar, bisa dituang di dalamnya tuangan-tuangan dan akan terjaga di dalamnya. Tetapi kalau periuk itu terbalik, sudah hitam legam, nggak bisa diisi apapun. Diisi tuangan apapun tertumpah dia, tidak tertahan diberi nasihat, diberi peringatan, diancam dengan ayat, diancam dengan hadis, diperingatkan dengan peringatan-peringatan dari Rasulullah SAW. Peringatan-peringatan adab tidak mempan sama sekali, tidak tertampung karena hatinya kalkuzi muzakhia, hatinya seperti periuk yang terbalik. Ikhwani fiddina azakumullah, obat dengan taubat. Berobat, meminta kesembuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku minta ampun padamu ya Allah. Aku bertaubat kepadamu ya Allah. Minta bersihkan hati kami. Sucikan hati kami. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika dia bertaubat akan dihapus. Titik-titik hitam tadi. Kalau taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh dari hatinya. Taubat yang benar-benar sungguh-sungguh serius dengan penyesalan. Taubat yang berisi tekad. Sungguh-sungguh aku gak akan mengulanginya. Aku bertekad. Aku bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi ya Allah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dan biasanya kesungguh-sungguhan ini terlihat tanda-tandanya dengan air mata. Siapa yang matanya dibasahi dengan air mata karena takut pada Allah, maka matanya nggak akan disentuh api neraka. Mata yang basah, menangis karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni. Ini barakallahu fikum obat hati atau salah satu dari sekian banyak obat-obat penyakit hati. Kita akui bahwa diri kita nggak ada yang bersih. Kita akui di hadapan Allah ya Rabbi, inni aznabtu dhanban katsira faillam in lam taghfirli wa lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami berbuat banyak dosa, banyak kekeliruan. Kalau engkau tidak maafkan aku, kalau engkau tidak ampuni aku, niscaya aku akan menjadi orang yang merugi. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Adam alaihissalam yang menyatakan Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Wahai Rabb kami, aku telah mendolimi diriku sendiri. Kami telah mendolimi diri-diri kami sendiri. Kalau engkau tidak ampuni kami, tidak rahmati kami, kami akan merugi ya Allah. Meratap meminta. Kalau saja dosa itu ada warnanya di wajah kita. Wallahi kita malu untuk keluar rumah coreng-moreng muka kita dengan berbagai macam dosa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana membersihkannya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang yang beriman bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar-benar. Jangan mempermainkan taubat. Jangan hanya sekedarnya dengan tanpa ada perasaan apa-apa dalam hatinya. Nggak merasa menyesal, nggak merasa takut pada Allah, tidak merasa kalau dia akan tertimpa azab, tidak merasa kalau dia terancam dengan ancaman-ancaman. Bahkan mereka para ulama merasa takut walaupun sudah bertaubat. Apakah taubatku diterima atau tidak? Tetap ragu maka hati mereka terus dalam keadaan wajilat qulubuhum, dalam keadaan bergolak hatinya sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia mati bertemu Allah dan dicakatakan oleh Allah bahwa engkau diampuni, masih belum yakin kalau dosanya akan diampuni. Jangankan kita, jangankan para ulama, para sahabat, ulamanya para ulama, Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak ada yang merasa yakin kalau mereka selamat. Padahal sudah diberitakan oleh Nabi dengan kalimat Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Fulan fil jannah. Diberitakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi Abu Bakar menangis, menangis, menangis dan berkata, Ya Rabbi, duhai kiranya kalau saja disuruh milih. Mau dihitung dihisap amalannya atau menjadi daun-daun saja yang dimakan oleh binatang ternak. Niscaya aku lebih memilih untuk jadi di daun yang dimakan ternak. Nggak surga, nggak neraka. Mengapa? Khawatir ketika dihisap, dia mendapatkan azab. Ya laytani syajaratun tu'bad. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Duhai kiranya aku ini hanya dedaunan yang dimakan binatang ternak. Selesai. Ikhwani fiddina azakumullah. Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu menyatakan sungguh kalau kaki kananku sudah masuk ke dalam surga, aku masih belum yakin apakah kaki kiriku akan masuk ke dalamnya. Demikian pula para sahabat yang lainnya menyatakan kalau aku disuruh memilih dihisab atau jadi tanah saja. Aku demi Allah akan memilih jadi tanah saja. Aku khawatir kalau aku dihisab, aku akan diadab. Takut mereka. Dan mereka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Sungguh kalian melihat dosa seperti lalat yang hinggap di hidung kalian." wa taf'al biyadaika hakadha. Taf'al biyadika hakadha. Kalian melihat dosa-dosa kalian seperti lalat yang hinggap di hidung kalian. Kalian gerakkan tangan kalian seperti ini, kemudian lalat itu terbang. Selesai. Padahal kami melihat dosa yang sama di zaman kami seperti gunung yang akan menimpa kami. Kami sangat takutnya bahwa gunung ini akan menimpa kami. Lihat ya Apa sebab perbedaan yang besar ini? Mengapa mata-mata mereka setelah para sahabat melihat dosa seperti lalat yang hinggap di hidung. Kemudian diginikan saja kemudian terbang. Sedangkan para sahabat melihat dosa yang sama seperti gunung yang akan menimpanya. Yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah perbedaan rasa takut kepada Allah SWT. Seseorang semakin kurang rasa takutnya kepada Allah, semakin menganggap remeh dosa-dosa. Gak peduli dengan dosa. Dosa besar sekalipun. Bahkan mereka berkata nanti kalau sudah tua saya akan tobat. Nikmati dulu masa muda. Astagfirullah. Apa dia yakin kalau umurnya akan sampai kepada umur tua? Atau dia mati muda? Tidak yakin. Apakah kalau dia mencapai umur tua, apakah dia sempat bertaubat atau tidak sempat? Tidak tahu juga. Jangan sampai ketika nyawa sudah di kerongkongan, baru dia berkata, Rabbi, ini tubtul ad. Aku tobat sekarang. Apakah diterima? Tidak diterima. Kalau nyawa sudah dikerongkongan, sudah yughargir, tidak diterima. Fir'aun ketika ditenggelamkan di Laut Merah. Berkata, tu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Rabbnya Musa dan Harun. Sehingga beberapa kaum jil, jaringan Islam liberal, menganggap bahwa Fir'aun masuk Islam. Bodoh sekali. Tidak membaca ayat berikutnya. Al-ana wa qad asaita qablu itu ayat berikutnya. Apakah sekarang, kata Allah, setelah dulunya engkau menentang dan bermaksiat? Tidak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Limada? Mengapa? Qad karena nyawa sudah di kerongkongan, sudah tidak sempat. Dan itu sudah ditutup pintu taubat. Maka syarat yang kelima untuk taubat adalah selama taubat belum ditutup. Dan taubat ditutup itu ada yang amah, ada yang khasah. Yang amah, yang umum adalah ketika matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya. Yaitu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Tentang mereka yang diadab Kata Allah yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira Hari ketika sudah datang tanda-tanda kami maka tidak bermanfaat keimanan seseorang. Tidak bermanfaat keimanan seseorang ketika itu yang belum beriman sebelumnya atau tidak pernah berbuat amalan khairan sedikit pun sebelumnya sudah diterima. Dalam tafsirnya ayat Rabbik datang tanda-tanda Rabbmu adalah terbitnya matahari dari barat. Adapun tanda-tanda khusus pada pribadi dan individu adalah bagaimana Allah katakan dalam ayat lain walaisat taubatu ya'maluna حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن Bukanlah taubat bagi mereka-mereka yang beramal kejelekan-kejelekan. Hingga ketika hadar al-maut, ketika datang kematian kepadanya, baru dia berkata, Ini tubtul an. Ya Allah, sekarang aku bertaubat. oh, tidak bisa. Bukanlah taubat yang diterima. Bukanlah taubat yang diterima kalau dia berbuat dosa sepanjang hidupnya sampai ketika sudah gor-gor ketika akan mati nyatakan ini tubtul an. Tidak diterima. Sebagaimana tidak diterimanya taubatnya Firaun. Al-ana wa qad asaita qablu. Apakah sekarang? Padahal engkau telah menentang sebelumnya. Ikhwani fid din, azakumullah. Juga apakah mereka yakin kalau mereka sudah tua, mereka sempat bertaubat atau ketika dia sakit keras akan wafat, apakah dia bisa bertaubat ketika itu? Ya kalau sudah goro sudah terlambat. Tapi sebelum goro sebelum nyawa di kerongkongan, kamu sudah terkapar di rumah sakit. Apakah yakin bisa bertaubat? Wallahi Sebagian mereka dalam keadaan sudah sakaratul maut atau hampir sakaratul maut. Tidak terucap dari mulutnya kecuali lagu-lagu cengeng. Karena matinya dalam keadaan diiringi musik. Diisi lagu-lagu. Nyanyian-nyanyian lahun. Nyanyian-nyanyian yang na'udzubillah. Yang tidak pantas diucapkan. Sebagian mereka tidak memanggil kecuali pacarnya. Ya fulana, ya fulana, ya fulana sampai mati. Sebagian lagi menyatakan meminta khamr. Tambahi aku, tambahi aku, tambahi aku. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, husnul khatimah itu akan didapat dengan sebab-sebab sebelumnya ketika hidupnya. Sebagaimana su'ul khatimah juga akan didapat karena sebab-sebab ketika hidupnya. Ikhwani azakumullah tidak tiba-tiba orang yang paling jelek di dunia seumur hidupnya tiba-tiba di akhir hidupnya dapat husul khotimah. Tidak segampang itu. Secara hukum na'am. Secara apa yang diberitakan dalam Quran dan sunnah na'am. Bahwa setiap orang yang di akhirnya bertaubat. Selesai. Terhapus semua dosa yang sebelumnya. Masya Allah. Tetapi pertanyaannya. Apakah semudah itu? dia bisa mendapatkan husnul khotimah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ada orang yang jelek akhlaknya, bermaksiat dan sebagainya. Tetapi karena ada kebaikan di hatinya yang Allah tahu. Kalian tidak tahu. Kalian dohirnya saja. Ternyata orang ini memiliki sesuatu di hatinya yang Allah tahu. Sampai ketika akhirnya, ketika akan wafatnya, dia mendapatkan husnul khotimah. Ayo, Ada yang sebaliknya. Orang yang terlihat soleh, di mata manusia terlihat soleh, masya Allah, ahli ibadah. Tapi Allah tahu orang ini hatinya jelek, memiliki sesuatu yang Allah benci, Allah murka kepadanya. Maka tiba-tiba di akhir hidupnya dia mendapatkan suul khotimah. Suul khotimah. Orang yang hadir melayat heran, kok bisa ya? Orang soleh, karena mereka taunya soleh. Taunya dohirnya saja. Orang yang seperti ini baiknya, kok tiba-tiba matinya jelek sekali Allah maha adil. Allah berikan husnul khatimah kepada orang-orang yang pantas. Dan Allah berikan su'ul khatimah juga kepada orang-orang yang pantas. Maka barakallahu fikum. Orang yang hatinya dalam keadaan terus bertaubat, menangis, bertobat, menangis, bertobat, menangis. Mudah-mudahan dia akan mendapatkan husnul khatimah. Walaupun mungkin sangat sulitnya dia lepas dari kesalahan dan dosa, bertaubat lagi, terjerumus lagi, berdobat lagi.